Khawafillah wa akhwat fitin yang silakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai tadi hari ini kita akan membaca di antara karya penting dan karya bernilai. Karya dari uh, Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi rahimallahu taala. Itu sebuah kitab beliau Atibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang artinya adalah penjelasan Eh, berisi tentang ajab-ajab adab hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Dan isi buku ini adalah tentang masalah seputar membaca Al-Quran, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, demikian juga adab-adab pada saat membaca Al-Quran. Kita langsung mulai dengan muqaddimatul mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi. Dzutuli wal fadli wal ihsan. Dan dia adalah zat yang memiliki uh, memiliki nikmat, anugerah dan kebaikan. Allah dihadana lil iman. Dia adalah zat yang memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk kepada iman Wafadolat dinana ala sa'iril adiyan. Dan dia mengistimewakan dan mengunggulkan dan melebihkan agama kita di atas seluruh agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita makhluknya yang paling mulia dan makhluk yang paling utama di sisinya. Yang makhluk tersebut adalah kekasihnya Habib dan Khalilnya, hamba dan utusannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Famahabihi ibadatil awsan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dengannya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penghambaan dan peribadatan kepada berhala. Wa akomahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Al-mu'jizatil mustamirati ala ta'abubil azman yang Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang bersifat terus-menerus ala Bil azman dengan meskipun uh, silih bergantinya zaman alati tahajjab biha al-ins wal jan. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang dengan mujizat ini ya, seluruh manusia dan jin agar bisa mendatangkan uh, satu kitab semisal Al-Qur'an. Fa afhama biha jami'a ahli zairi wa turiyan. وجعله ربيعا لقلوب أهل الفصائر والعرفان dan uh, Allah Subhanahu wa taala membungkam dengan mukjizat ini semua orang-orang yang menyimpang dan semua orang yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati orang-orang yang memiliki basirah orang-orang yang memiliki mata hati dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. La yakhluqu ala kasrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Dan Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang tidak akan pernah bosan. Ya. Meskipun orang itu sering mengulang-ulanginya dan uh, dan tidak akan pernah uh, ya, tidak pernah rusak, tidak pernah bosan, meskipun sering diulang-ulangi dan meskipun zaman berubah ويسره لذكر حتى استظهره صغار الولدان dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan sehingga Al-Qur'an pun bisa dihafal oleh sirarul wildan oleh anak-anak kecil. وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدثان وهو محفوظ بحمد الله وصله ما اختلف ملوان dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Qur'an eh, Allah jaga sehingga tidak um, mengalami perubahan wal hadatsan dan tidak mendapatkan atau mengalami sesuatu hal yang baru. Tidak ada hal yang baru yang tiba-tiba muncul pada Al-Quran yang dulunya tidak ada. Alias terjaga keotentikannya. Dan Al-Quran adalah satu kitab suci yang terjaga dengan memuji Allah dan dengan karunia Allah. Makhtalafa malawan ya, meskipun silih berganti malam dan siang. Wa wafaqan ibi ulumihi man min ahli al-haqqi wal itqan fa jama'u fiha min kulli fanin ma lahu sadru ahli al-iqan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar perhatian memberikan perhatian dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an manusia-manusia yang Allah pilih dan mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang teliti. Maka mereka kumpulkan fiha di dalamnya panik berbagai cabang ilmu. Yang berbagai cabang ilmu tentang Al-Quran tersebut itu adalah satu hal yang membuat lapang dan gembiranya dada orang-orang yang yakin. Ahmadu ala zalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Khususan ala nikmatil iman wa as'aluhul minnata alayya wa ala jami ahbabi wa ala sairil muslimina fi ridwan. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa dihitung. Terlebih lagi nikmat iman. Dan aku meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, memberikan karunia kepada aku dan semua orang-orang yang aku cintai dan semua kaum muslimin. Aku meminta agar Allah memberikan karunia dan nikmat berupa ridwan, berupa ridhonya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatun lil ghufran mungkidatun sahibaha minan niran musilatun uh, lahu ila sukna janan. Dan aku bersaksi yang tiada sesembahan yang tidak ada sembahan yang berarti sembah melainkan Allah semata tiada sekutu baginya dengan persaksian yang itu menjadi sebab mendapatkan ampunan dan menyelamatkan orangnya dari api neraka dan mengantarkan orangnya orang yang memiliki persaksian tersebut untuk menjadi penghuni surga. Eh, inilah mukadimah yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya Syarab An-Nawawi rahimallahu taala untuk e, mukadimah sebagai mukadimah untuk buku beliau Atibyan di Adabi Hamalatil Quran. Maka dari faedah atau beberapa poin berkaitan dengan mukadimah yang beliau sampaikan, maka di sini beliau An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahasanya di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habib Habibullah wa Khalilu kekasih Allah Subhanahu wa taala baik dengan gelar Habib ataupun dengan gelar Khalil. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang mencapai derajat yang paling tinggi eh, dalam hal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu derajat khullah. Dan Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Oleh karena itu para ulama mengatakan satu hal yang aib, satu hal yang melecehkan dan merendahkan ketika kita menggelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati, Karena beliau mendapatkan gelar cinta dan kedudukan cinta yang paling tinggi di atasnya hati, yaitu Khalil. Maka yang terlarang adalah jika kita menyebut dan mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Habibullah semata. Adapun jika digandeng dengan hati dan Khalil, maka hukumnya tidak mengapa. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh An Nawawi rahimahullah taala di mukadimah kitab beliau Atibian. Di sini beliau katakan Habibahu wa khalilahu abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terlarang adalah menyebut Nabi kita dengan Habib. Karena Habib semata-mata Habib. Karena Habib itu derajat cintanya lebih rendah daripada Khalil. Yang benar adalah jika mau menyebut satu saja, maka sebutlah dengan Khalilur Rahman, sebutlah dengan Khalilullah. Akan tetapi jika digabung, akan tetapi jika habis itu digabung dengan Khalil, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian Anawi mengatakan bahasanya Al-Quran adalah mukjizat yang terus menerus sebagai mukjizat e, seiring meskipun zaman silih berganti. Maka inilah di antara keistimewaan Al-Quran dan di antara keistimewaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi-nabi terdahulu mujizat mereka cuma bisa disaksikan dan dirasakan oleh orang-orang yang sezaman dengan para nabi-nabi tersebut. Ya, setelah nabi tersebut meninggal, maka tidak ada lagi mujizat yang tersisa. Berbeda dengan nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diberi oleh Allah mukjizat berupa Al-Quran, dan Al-Quran adalah mukjizat yang terus-menerus e, meskipun zaman berubah orang tetap bisa membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyimak Al-Quran. Dengan menyimak Al-Quran maka orang akan tahu bahasanya dia adalah memang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mukjizatnya bersifat terus menerus berbeda dengan <coughs> mujizat para nabi-nabi terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa Taala Allah Subhanahu wa taala tantang seluruh jin dan manusia ya, jika memang mereka meragukan kalau Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tantang manusia dengan tiga tahap tantangan ya. Allah tantang manusia dan jin agar mendatangkan sebuah kitab <coughs> semisal Al-Qur'an dari segala sisinya. Kemudian setelah itu Allah turunkan tantangan dengan Allah tantang manusia agar mendatangkan jin dan manusia agar mendatangkan 10 surat dari e, semisal Al-Quran. Setelah itu tantangan Allah turunkan lagi yaitu Allah, Allah tantang dengan datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Dan tidak ada satupun jin dan manusia yang bisa memenuhi tantangan tersebut. Kemudian uh, di antara hal yang menarik di buku Atikian di Adabi Hamalatul Quran, di buku Atikian di Adabi Hamalatul Quran ini terdapat indeks kata-kata yang asing yang diletakkan oleh An Nawawi di akhir kitab. Maka kita kita baca sebagian eh, kata-kata uh, asing yang harus kita lewati yang ada di akhir kitab. Alhamdulillah. Hmm, terdapat. Ya. Kalau yang kita kuning halaman bawah, ah 156 yang kita kuning. Alhamdulillah maknanya adalah tanjungan dengan menyebut-nyebut sifat-sifat yang indah dan mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menjelaskan bahasanya Alhamdulillah adalah artinya adalah zat yang memberi nikmat dan ada beberapa penjelasan yang lainnya. Maka alhamdulillah adalah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah uh, namun dengan pujian yang khusus yaitu mahabbatan dan ta'ziman. Uh, memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifat sempurna yang Allah miliki dan pujian ini keluar karena dorongan rasa cinta kepada Allah dan mengagungkan serta memuliakan Allah. Kemudian di antara nama Allah adalah Al-Mannan di sini terdapat uh, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu tentang makna al-manan. Manan adalah zat yang memberi nikmat. Dan kata Ali bin Abi Thalib, makna yang tepat untuk al-manan, al-manan adalah zat yang memulai memberi pemberian sebelum diminta. Sebelum orang meminta dan memohon, Allah sudah memberi nikmat nikmat berupa bernapas, nikmat berupa kehidupan, nikmat berupa kesehatan. Tidak perlu minta sudah Allah beri. Inilah makna Al-Manan. Dia zat yang maha pemberi, namun maha pemberi dalam pengertian khusus, yaitu yang memberi sebelum diminta. Dan pun maknanya adalah uh, dan kelapangan, sedangkan hidayah Kata Nawawi maknanya adalah taufik dan kelembutan atau kasih sayang. Yang tepat, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah taufik dan di samping itu ada hidayah bayan. Ada hidayah berupa penjelasan manakah baik dan buruk, ya, manakah benar dan salah. Di samping memang ada hidayah dalam bentuk taufik yaitu kekuatan untuk beramal Kemudian sairil adian, tadi kita jumpai kata-kata sairil adian, maknanya adalah uh, atau yang lainnya. Kemudian nama Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad adalah isim maf'ul dari hamada yuhammidu mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu maka artinya adalah Muhammad adalah artinya adalah seorang yang sering dan banyak mendapatkan pujian. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad karena beliau memiliki banyak sifat-sifat terpuji dan memiliki banyak sifat-sifat terpuji dan orang pun memujinya dan orang pun sering dan banyak memujinya. Salah seorang pakar bahasa Arab Ibnu Faris dan yang lainnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada keluarga beliau ya, untuk memberi nama ya, bayi yang lahir itu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena akan diketahui dia akan memiliki sifat-sifat yang indah dan uh, dia akan memiliki <clears throat> sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah menambahkan untuknya kemuliaan dan kemuliaan. Dan abhama maknanya adalah memotong dan mengalahkan. Layak luku, ya, lamnya ditumas. Nah, maknanya adalah bala. Maknanya adalah rusak atau jelek. Yang dimaksud bahasanya Al-Quran itu tidak akan yakluku ya, dengan uh, seringnya diulang-ulang, maknanya adalah tidak akan hilang keagungan dan keindahannya. Artinya tidak bosan. Orang tidak bosan membaca Al-Quran karena keindahannya tidak hilang. Nah, meskipun banyak dan sering dibaca, orang itu akan tetap merasakan indahnya Al-Quran. Ya. Istadharahu mananya artinya menghafalnya dengan baik. Wildan maknanya anak kecil. Hadasan artinya adalah terjadinya sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Dan malawan artinya malam dan siang. Kemudian kita lanjutkan uh, eh, mukaddimah. Amma ba'du. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan untuk umat ini dengan agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Dan dengan Allah utus di tengah-tengah umat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk alaihi minhu afdalu salati wal barakati wassalam. Semoga untuknya sanjungan yang terbaik, keberkahan dan keselamatan. Ya, salawat dari Allah itu maknanya sanjungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat bagaimana penjelasan salah seorang tabi'in Abu Aliyah dalam riwayat Bukhari. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini dengan kitabnya yang merupakan sebaik-baik perkataan. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam kitab ini semua yang dibutuhkan manusia. Baik cerita tentang orang-orang masa silam ataupun orang-orang belakangan. Dan di Al-Quran juga terdapat e, beberapa atau banyak nasihat. Demikian juga berbagai permisalan, adab, dan berbagai jenis hukum. Serta berbagai argumentasi, argumen yang jelas, yang pasti, dan yang jelas maknanya. Yang menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. dan yang lainnya dan isi-isi yang lainnya yang semuanya telah dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka dan memberikan keselamatan untuk mereka. Yang isinya adalah hujah-hujah yang menghancurkan, hujah-hujah yang mematikan, yang mematahkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, uh, eh, abdulal, Abdullah dan orang-orang yang bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk perhatian dengan Al-Qur'an dan mengagungkan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berada dengan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mencuaskan kemampuan kita untuk bisa menghormati Al-Qur'an. Maka di paragraf ini <clears throat> An-Nawawi rahimahullah taala masih membahas tentang masalah Al-Qur'an. Ya. Di antara kemudian beliau sampaikan di antara keistimewaan Al-Qur'an di sana terdapat semua hal yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Maka semua hal yang dibutuhkan oleh manusia hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan kepada manusia semuanya telah terdapat dalam Al-Quran. Dan di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu memuat semua ajaran para rasul terdahulu. Anawi mengatakan, Mimma ja'at bi rusuluhu salatullah wassalamu alaihim. Semua ajaran para rasul masa silam, Rasul-Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semuanya Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Hal-hal yang terbaik. Nah, yang Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu, itu Allah sampaikan dan Allah berikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, eh, di surat Al-Bayyinah, Allah katakan pihak kutubung qayyimah. Sesungguhnya dalam lembaran-lembaran yang dibacakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat berbagai kitab yang sangat bernilai. Salah satu penjelasan ahli tafsir tentang makna ayat ini, maknanya adalah dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu memuat semua ajaran para Rasul, semua ajaran kitab-kitab terdahulu. Maka hal-hal yang terbaik eh, yang ada pada kitab-kitab terdahulu Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Kemudian An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan Qasnafa dan tentang keutamaan membaca Al-Quran maka sejumlah al-amatil sejumlah ulama-ulama yang hebat demikian juga al-a'lam ulama-ulama besar telah menulis buku maka terdapat banyak buku yang telah dikenal dikenal oleh orang-orang yang punya akal dan punya pikiran. Ah, terdapat banyak buku yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Meskipun telah banyak ulama yang menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran, lalu kenapa An-Nawawi juga turut menulis buku ini? Maka An-Nawawi beralasan, kenapa meskipun sudah banyak buku yang tertulis dan uh, berisikan pembahasan tentang masalah membaca Al-Quran, kenapa Nawawi membahasnya dan uh, menulisnya? Maka beliau memberikan alasan. Akan tetapi ketika semangat itu telah mengendor, semangat untuk menghafal buku-buku tersebut telah mengendor, bahkan semangat untuk mentelaah dan membaca buku-buku tersebut telah mengendor. Sehingga akhirnya buku-buku besar karya para ulama-ulama besar tersebut tidak ada yang bisa memanfaatkannya kecuali beberapa gelintir orang min ulil ala, min ulil abham itu orang-orang yang memiliki pemahaman yang hebat maka karena buku-buku yang ditulis oleh para ulama tersebut adalah buku-buku yang tebal-tebal nah, buku-buku yang panjang-panjang maka orang-orang di zamannya An-Nawawi di zamannya An-Nawawi maka orang-orang di zamannya An-Nawawi, para penuntut ilmu di zamannya An-Nawawi, dah lemes untuk jangankan menghafalnya, membacanya saja sudah ya, ugah-ugahan. Ya. Oleh karena itu beliau punya niatan untuk menulis buku yang ringkas. Ya. buku yang ringkas berisi tentang adab-adab pembacaan Al-Quran. Bahwa itu dan aku lihat penduduk negeri kami yaitu Damaskus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan melindunginya. Demikian juga seluruh negeri-negeri Islam. Penduduk Damaskus adalah orang yang uh, banyak memberikan perhatian untuk membaca Al-Quran yang mulia. Ya, mereka rajin belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, wa ardan setoran untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran di depan guru untuk dikoreksi dan diperiksa sudah benar bacaannya ataukah belum. Wadirosatan dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka perhatian terhadap Al-Quran itu sangat luar biasa, baik perhatian tersebut diberikan oleh kelompok, ya, secara dilakukan secara kolektif bersama-sama, ataupun perhatian individu-individu tertentu. Mereka tuh sungguh sungguh untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran tersebut baik malam ataupun siang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan untuk mereka semangat untuk hal itu dan semangat untuk perhatian dengan Al-Quran. Non perhatian Al-Quran bukan segalanya. Ya. Oleh karena itu beliau lanjutkan doanya wa ala jami Dan semoga Allah memberikan kepada mereka semangat untuk melakukan berbagai ketaatan yang lain selain ketaatan berkaitan dengan Al-Quran. Maka mereka bersungguh-sungguh untuk menekuni Al-Quran baik malam ataupun siang dan mereka menginginkan dengan kegiatannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka realita ini mendorongku untuk mengumpulkan atau menulis sebuah buku yang ringkas, berisi adab adab penghafal Al-Quran, dan sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, dan para dan orang-orang yang hendak belajar Al-Quran. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan Allah wajibkan kita untuk memiliki sifat an-nasihah kepada kitab yang suci, dan di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah menjelaskan adab-adab penghafal Quran dan adab-adab orang yang belajar Al-Quran. Serta membimbing mereka agar mempraktekkan adab-adab tersebut. Dan mengingatkan mereka untuk melakukan adab-adab tersebut. Dan aku pilih buku yang kutulis ini adalah buku yang ringkas. Dan aku menghindari keterangan yang panjang lebar dan keterangan-keterangan yang terlalu banyak. Oleh karena itu maka aku cukupkan di setiap bab maka aku cuma cukupkan aku sampaikan ya ala tofin min atofihi ya penjelasan yang ringkas seputar isi bab tersebut. Kemudian aku memberikan isyarat wa armuzu dan aku memberi rumus, rumus itu isyarat. Nah, untuk masing-masing ada Al-Quran, ada pada dengan Al-Quran, aku isyaratkan dengan sebagian ya saja. Oleh karena itu, maka aku sebutkan hadis-hadis yang aku sebutkan dalam buku ini dengan membuang sanatnya. Meskipun sanat-sanat tersebut, bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah ta'ala, ingdi minal ati atidati itu hadir dan uh, ada di benakku. Beliau hafal semua sanad-sanad hadis yang beliau cantumkan di kitabnya Atibian. Namun, ya, sanadnya tidak dituliskan. Ya, meskipun beliau hafal. Karena memang beliau pakai hadis dan ulama besar dalam bidang hadis di samping di bidang fikih. Kenapa kok sanadnya dibuang? Karena maksudku adalah mengingatkan mengingatkan ala asli zalika mengingatkan dalil dalam masalah ini. Dan cuma memberi isyarat ya, aku memberikan isyarat dengan apa yang aku sebutkan uh, aku berikan uh, aku memberikan isyarat dengan apa yang aku sebutkan aku isyaratkan adanya sesuatu yang aku buang bima hunalika yang ada di sana maka hadis yang beliau sampaikan kita adalah sekedar isyarat sebagai petunjuk ya, adanya sanat yang dibuat. Kemudian sebab yang mendorong aku memilih untuk menulis buku ini dengan buku yang ringkas, dengan model buku yang ringkas adalah karena aku berharap ya, buku ini bisa dihafal dan banyaknya orang yang mengambil manfaat dengan buku ini dan buku ini bisa tersebar kemana-mana. Kemudian eh, apa yang ada berkaitan dengan nama-nama yang asing, demikian juga cara baca yang asing untuk kata-kata yang asing yang ada dalam berbagai bab di buku ini, maka aku berikan penjelasan khusus ya. dan aku berikan dobet dobet itu cara baca khusus ini lamnya di fatka atau doma dan penjelasan khusus tersebut adalah penjelasan yang ringkas saja, aku anggap dan telah dinilai sudah jelas. Dan berkaitan dengan kata-kata asing yang dijelaskan cara bacanya dan maksudnya, maka aku letakkan, ya, dan ini adanya di, di akhir buku ini, alat tartib buku ini Aku tulis di akhir bab urut sebagaimana letaknya kata-kata asing tersebut di bab-bab di buku ini. Maka urut dari awal dari mukadimah, di mukadimah ada kata-kata apa saja, urut sampai nanti akhir kita. Wayandawi itu dan tercakup di dalam itu semua dan melalui sela-sela bab tercakup di dalamnya sejumlah kaidah-kaidah dan tercakup di dalamnya faedah-faedah ilmiah yang penting, yang sangat nafais, yang sangat berharga. Kemudian berkaitan dengan suatu hadis, maka aku jelaskan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang daif. Dengan aku nisbatkan siapakah ulama yang meriwayatkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ataukah yang lain. Namun terkadang aku, uh, namun langkah-langkah nadir langkah-langkah, ya jarang-jarang aku melalaikannya dalam sebagian kondisi. Ya. Ada sebagian hadis-hadis namun tidak banyak yang tidak dijelaskan oleh An-Nawawi status hadis tersebut. Namun mayoritas hadis dijelaskan oleh An-Nawawi apa statusnya? Apakah hadis yang baik ataukah hadis yang sahih? Maka dari beberapa paragraf yang telah kita baca ini, yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah taala maka beliau e, menyebutkan sebab ditulis dia buku ini yaitu beliau lihat e, orang-orang di kampungnya di daerahnya karena beliau tinggal di Damaskus Suriah adalah orang-orang yang rajin dan gemar mempelajari Al-Quran. Semangat untuk belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya, menyetorkannya, uh, eh, mengkaji isinya. Dan terus nuzan dan berbaik sangka dengan mereka. Mereka bermaksud dengan hal tersebut adalah karena ikhlas karena Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sampai-sampai dipuji oleh An-Nawawi dengan sungguh-sungguh belajar Al-Quran siang dan malam. Maka uh, kesungguhan untuk belajar Al-Quran ini perlu diiringi dengan adab terhadap Al-Quran. Oleh karena itu dia ingatkan, ingin mengingatkan penduduk negerinya dengan adab-adab yang harus dimiliki ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu beliau menulis buku ini. Maka di sini terdapat uh, faedah uh, pelajaran tentang dakwah. Uh, bahasanya di antara cara dakwah yang benar adalah uh, memperhatikan kebutuhan masyarakat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang dibahas. Itu yang diperhatikan. Itu yang diberi perhatian. Jangan sampai kita uh, membahas satu hal, padahal membahas satu masalah, padahal masyarakat tidak mengalami masalah tersebut. Ya. Jangan sampai orang itu membahas misalnya satu aliran sesat yang tidak ada di negerinya. Semua bantah, padahal orang oh, di kampungnya, di daerahnya tersebut tidak pernah dengar aliran semacam itu dan pendapat semacam itu. Jangan. Maka di antara uh, eh, orang yang benar ya, adalah sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawi rahimahullah ta'ala yaitu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan jangan membahas satu hal yang tidak diketahui oleh orang. Ada suatu permasalahan, tidak ada di tempat kita, namun dibahas ini satu hal yang aneh. Secara cara dakwah yang keliru. Namun yang ada ada permasalahan yang lebih pokok, permasalahan yang lebih vital. Itulah permasalahan yang dihadapi oleh uh, masyarakat di lingkungan kita, di sekeliling kita. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Inilah yang perlu ditekankan. Inilah yang perlu digembar-gemborkan. Jangan menggembar-gemborkan permasalahan yang tidak pernah dikenal dan bukan jadi masalah di uh, kampung kita dan di daerah kita. Kalau sebagian dai, sebagian eh, juru dakwah, pendakwah, mereka bersemangat untuk mendakwahkan dengan alasan untuk memerangi kebatilan, akan tetapi uh, yang diperangi ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak ada di masyarakat, yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat. Maka dakwah yang benar adalah memperhatikan ya, Eh, kebutuhan yang ada pada saat ini di negeri yang kita tempati dan kita tinggali. Kemudian dia sampaikan di antara kekhususan buku ini, ya, di antara ciri khas bukunya adalah ringkas. Meskipun mungkin kayaknya agak tebal dikit, itu kata Nawawi ringkas. karena karena sangat ringkas dibandingkan buku-buku yang ada yang ditulis oleh para ulama-ulama besar yang dia memilih ringkas karena orang-orang di zamannya sudah males ya sudah ugah-ugahan untuk membaca buku-buku yang tebal-tebal maka beliau nulis buku yang ringkas agar lebih uh, lebih besar manfaatnya dan lebih besar manfaatnya orang lebih semangat untuk membacanya karena orang wah buku tipis dibaca kali duduk atau beberapa kali duduk selesai dan nah orang akan semangat untuk membacanya Nah karena uh, ciri khas bukunya adalah ringkas, maka masing-masing bab itu anal tidak akan bertele-tele sebagai menyebutkan beberapa hal yang merupakan isi kandungan bab, ya bahkan boleh jadi cuma sekedar isyarat, ya. uh, tidak diberikan penjelasan detail dan panjang lebar. Kemudian tentang hadis-hadisnya beliau katakan ah, semua semua hadis yang ada di kitab Adbian ini semuanya sanatnya dibuang. Ya, karena tujuannya adalah untuk menyampaikan dalil dan bukan untuk membahas sanat. Meskipun beliau hafal sanat-sanat dari hadis-hadis tersebut. Kemudian beliau sampaikan berkaitan dengan kata-kata asing maka beliau telah membuat indeks di akhir kitab. Di ya, akhir kitab ada indeks khusus yang berisi kata-kata asing, kata-kata yang jarang dipakai atau kata-kata yang perlu disampaikan. Demikian juga di indeks beliau membahas tentang bagaimana cara baca beberapa kata-kata yang dianggap dan perlu untuk dijelaskan. Kemudian tentang status hadis beliau sampaikan, beliau jelaskan semua status hadis, apakah sahih, atau air. Namun ada beberapa hadis yang kelewatan, ya, beliau tidak cantumkan status dan penjelasan apakah hadis yang sah atau dhaif. Kemudian An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, alam dan ketelah bahasanya para ulama apakah hadis dan yang lainnya membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif ya, jika itu dalam bab fadailul amal, memotivasi orang untuk beramal. Meskipun demikian, maka aku cukupkan dalam buku ini hadis-hadis yang sahih saja. Dan tidak aku sebutkan hadis yang baik kecuali dalam beberapa kondisi. Maka beliau katakan tentang isi buku ini ada hadis baiknya namun cuma sedikit. Asalnya beliau cuma hanya memakai hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Dan hanya kepada Allah yang maha mulia, yang maha pemurah aku bertawakal dan aku bersandar, dan hanya kepada Allah aku serahkan urusanku dan aku bersan aku sandarkan urusanku dan aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya, memberi aku kekuatan untuk menempuh ya sabila rosat jalan yang benar dan Allah Subhanahu wa taala menjagaku dari berbagai kondisi, dari berbagai hal yang menyesatkan dan yang menyimpang dan terus menerus di atas hal itu dan kebaikan-kebaikan uh, eh, dan dan berbagai kebaikan yang lain uh, eh, fisbiat itu terus bertambah dan aku uh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepadaku agar men, uh, agar melakukan hal-hal yang dia dan Allah jadikan aku di antara orang-orang yang merasa takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan Allah berikan hidayah kepadaku agar Allah berikan untuk niat yang baik dan Allah mudahkan bagiku semua jenis kebaikan dan Allah tolong aku ya, untuk bisa meraih segala bentuk kemuliaan dan melanggengkan aku di atas hal tersebut sehingga kematian menjemputku dan Aku berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua untuk untuk semua orang-orang yang aku cintai dan semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik menolong. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Dan tidak ada uh, kemampuan untuk menjauhi maksiat, tidak pula ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan bantuan Allah zat yang maha agung, lagi maha tinggi, lagi maha agung. Tentang apa fitnah haula sama wala quwata, terdapat beberapa penjelasan ulama tentang hal ini dan diantaranya adalah bagaimana tadi kita singgung, la haula maknanya adalah kekuatan untuk menghindari maksiat, eh, sedangkan al-quwah itu adalah kekuatan untuk melakukan taat. Maka tidak ada kemampuan untuk menghindari maksiat, tidak pula ada kemampuan untuk melakukan taat kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat uh, beberapa kosakata asing yang tadi telah kita lewati. Maka <clears throat> Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul anam, manusia yang terbaik. Anam maknanya adalah makhluk. Demikian pendapat yang paling kuat di antara pendapat para pakar bahasa Arab tentang makna anam. Damighat artinya adalah yang menghancurkan, yang memecah dan menghancurkan. Maka ada hujah yang damirah, artinya argumentasi yang mematahkan. Dan di antara sifat orang-orang sesat, al-hudulal, beliau katakan adalah turom atau bisa detok, turom. Yang maknanya adalah awgadun nasi. Manusia-manusia yang cekak dalam berpikir. Manusia-manusia yang tidak berpikir mendalam. Itulah uh, tabiat orang-orang yang sesat. Orang yang tidak bisa berpikir mendalam, tidak bisa berpikir baik-baik, cuma mengambil satu dalil dan tidak memperhatikan dalil yang lain. Uh, cuma mengambil satu dalil yang sesuai dengan hawa nafsu dan tidak mau menimbangnya dengan dalil yang lain, akhirnya membuat sebuah kesimpulan, dan itu adalah kesimpulan yang sesat. Itu sifat orang-orang yang sesat. Mereka adalah atau rom orang-orang yang dangkal cara berpikirnya. Berbeda dengan ahlu sunnah yang tidak akan membuat kesimpulan setelah e, memperhatikan dalil akli dan dalil nakli. Demikian pula dengan mengumpulkan semua dalil yang terkait dengan masalah yang ada. Kemudian tentang buku-buku e, e, tentang membaca Al-Quran telah banyak buku yang ditulis oleh para ulama amatil. Maknanya adalah al-khiyar. Maknanya adalah manusia-manusia pilihan. Dan para ulama tadi disebut juga oleh An-Nawawi dengan al-a'lam. Ya. A'lam itu jamak dari alam. Alam adalah rambu yang digunakan sebagai penunjuk jalan. Boleh jadi bentuknya adalah gunung atau yang lainnya. Di alam maknanya aslinya adalah rambu-rambu jalan. Karena orang Arab itu, uh, apalagi masa silam, melewati padang pasir, dan padang pasir ini luas. Kalau orang itu tidak tahu rambu-rambu uh, jalan menempuh padang pasir, ini cuma muter-muter saja. Karena semuanya sama semua, pasir semua. Nah, iya. maka tidak tidak sembarang orang itu bisa melewati padang pasir dari tepi sini nanti kemudian bisa sampai sana itu enggak, enggak sembarang orang. Oh, sebagian orang kalau enggak punya ilmu muter-muter akhirnya mati. Nah, karena kehabisan air dan sebagainya. Maka uh, butuh seorang yang pakar. Ya. Uh, karena tidak ada jalan aspal, uh, yang ada cuma jalan pasir dan pasir semuanya bentuknya sama seperti itu semua. Uh, maka Eh, ada orang-orang yang punya keahlian untuk menempuh uh, sebuah gurun pasir. orang nah, orang-orang yang ahli dan pakar dalam menempuh perjalanan di tengah-tengah padang pasir ini memanfaatkan ya, supaya mereka nanti bisa sampai ujung, mereka memanfaatkan tanda-tanda tertentu. Ya, mereka menghafal tanda-tanda rambu-rambu. Apa rambu yang dipakai? Gunung pasir. Di antaranya adalah gunung pasir, bukit pasir. Ah, ini kalau sampai ini ada bukit pasir semacam ini, maka posisinya kita di sini. Posisinya berarti sudah setengah tengah perjalanan. Nah, ini nanti harus jalannya ke sini, nanti setelah itu nanti ada bukit pasir bentuknya semacam ini lagi, dan nanti terusnya adalah ketemu bukit pasir yang bentuknya semacam itu, itu lagi, nah, sampai bisa sampai melewati padang pasirnya. Maka gunung-gunduan pasir, bukit pasir itu dijadikan sebagai rambu untuk melewati, uh, untuk bisa melewati sebuah padang pasir yang luas. Maka itu yang dimaksud, yaitu padang pasir, yaitu gunung, yaitu maksudnya gunung pasir yang digunakan sebagai rambu jalan. Nah, ulama besar, seorang ulama itu disebut uh, seorang ulama yang baik, yang mahir, yang sangat cerdas itu disebut alamun. Kenapa? Karena dia jadi rambu kita untuk memahami syariat. Kata jadi uh, eh, kata karena mereka pemahaman mereka penjelasan mereka kita jadikan sebagai rambu agar bisa memahami dalil Quran dan Sunnah dengan baik dan tepat. Kemudian ada tadi kalimat ulun nuha atau ulin nuha. Artinya adalah orang-orang yang memiliki akal. Maka anuha maknanya adalah akal. Dia bentuk jamak, mufradnya adalah nuhya. Nuhnya di domah. Kenapa akal itu disebut anuha? Ya. Maka saya menjelaskan itu diambil dari kata-kata anaha yang artinya melarang. Karena jika orang itu punya akal sehat dan menggunakan akal sehat, maka akan akal sehat itu akan mencegah seseorang untuk melakukan berbagai keburukan. Oleh karena itu, maka orang yang tidak menggunakan melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, maka kita katakan, maka Allah katakan dalam banyak ayat, apakah kamu tidak berakal? Di mana letak akalmu? Ini adalah ya, ah, keburukan, ini adalah sebuah kejelekan. Ya. murnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum tak ta'qilun. Baik orang-orang Yahudi, eh, apakah <clears throat> kalian perintah orang lain untuk berbuat baik akan tetapi kalian sendiri tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan pada orang lain? Di manakah letak akal kalian? Menurut akal kalian, satu hal yang aneh. Jika seorang itu memang yakin itu adalah sebuah kebaikan, maka orang yang pertama kali, seharusnya orang yang pertama kali mengerjakannya adalah orang yang memerintahkannya. Jika seorang itu memerintahkan satu hal, namun dia tidak melaksanakannya, maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat jelek. Seharusnya orang yang punya akal sehat dan menggunakan akal sehat, maka akalnya akan melarangnya untuk melakukan perbuatan semacam ini. Dan ada juga penjelasan yang lain kenapa akal disebut an-nuha. Dikarenakan orang yang punya akal, maka ketika mendapati masalah, maka dia akan merujuk kepada akalnya dan akan merujuk kepada pendapatnya. Akan mengacu dengan pertimbangan akal. Orang itu kalau dapat masalah, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berpikir. Dia akan berpikir keras, apa yang harus saya lakukan? ya kemudian dia akan bertindak berdasarkan hasil pemikiran akalnya maka orang akan merujuk yantahi orang akan merujuk dan mengacu kepada penjelasan akal pikirannya kemudian tadi uh, eh, An Nawawi itu melihat penduduk kotanya itu Damaskus membacanya dalam bahasa Arab adalah Dimashq dalnya di kasrah minnya di fatkah Dimash demikian cara baca yang terkenal. Nah, ada juga ulama yang mengatakan cara bacanya mimnya di kasrah, di mis. Kemudian An-Nawawi sengaja memilih menulis buku yang ringkas. Apa yang dimaksud dengan tulisan ringkas? Yaitu tulisan yang sedikit kata-katanya namun banyak kandungan maknanya. Atid, ya, anda kita jumpai dalam ayat Al-Quran. Ya, Mayal fadu ila ladaihi waqitun atid. Atid maknanya adalah hadir dan tersedia. Abtahil maknanya adalah atadara, aku merendahkan diri. Sedangkan taufik maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada pada diri seseorang kemampuan untuk melakukan taat. Itu artinya orang yang mendapatkan taufik. Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan taat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka makna hasbunallah maknanya Allah lah yang cukup cukup bagi kita, Ya Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Ya. Wakil maknanya adalah al muwakal ilaihi. Maka Allah adalah sebaik-baik orang yang kita pasrahi. Kalau kita mau memasrahkan urusan, maka yang terbaik menjadi tempat kita memasarkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menjelaskan makna wakil adalah muwakkal ilaihi tatu khalqihi. Orang yang dipasrai atau zat yang mengurusi pengaturan makhluknya. Ada juga yang menjelaskan al-wakil maknanya adalah zat yang mengurusi eh, kemaslahatan atau kebaikan untuk makhluknya dan ada yang menjelaskan al-wakil maknanya adalah penjaga. Maka sebaik-baik zat yang menjaga manusia, sebaik-baik zat yang mengurusi manakah hal-hal yang manfaat untuk manusia. Jadi adalah sebaik-baik zat jadi tempat kita untuk memasahkan segala urusan dan kebutuhan kita. Kemudian Anawi menyebutkan inilah daftar isi bab-bab buku ini. Bab pertama akan membahas tentang atau sedikit penjelasan tentang keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan penghafal Al-Quran. Sedangkan bab kedua membahas tentang lebih afdolnya, lebih mulianya membaca Al-Quran ya. dan menjadi seorang pembaca Al-Quran dibandingkan amal-amal yang lain. Dan bab yang ketiga membahas tentang uh, menjadi keharusan setiap muslim untuk memuliakan seorang ahli Quran, seorang penghafal Quran, dan larangan untuk menyakiti mereka. Bab yang keempat tentang adab pengajar Al-Quran dan ada orang yang hendak belajar Al-Quran. Bab yang kelima adalah adab penghafal Al-Quran dan pahala menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian bab yang keenam adalah adab membaca Al-Quran dan ini adalah mu'zamul kitab. Ya, isi buku ini yang paling banyak. Dan inilah yang jadi maksud pokok ditulisnya buku ini. Itu membahas tentang ada membaca Al-Quran. Kemudian bab yang ketujuh adalah ada manusia, seluruh manusia terhadap Al-Quran. Sikap yang harus diberikan oleh seluruh manusia ya, terhadap Al-Quran. Kemudian bab delapan adalah tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu dan kondisi tertentu. Dan adab yang kesembilan, yang kesembilan adalah tentang ada penulisan Al-Quran, dan tentang eh, kehausan keharusan untuk memuliakan mushaf Al-Quran. Dan bab yang terakhir adalah indeks tentang cara baca beberapa kata kata asing yang ada dalam buku ini. Maka uh, dalam bahasa An Nawawi demikian juga bahasa para ulama adalah uh, eh, penghafal Al Quran itu disebut dengan hamilul Quran, ya. yang jamaknya adalah hamalah. Artian diadapi hamalah fil Quran. Hamalah jamak dari hamil dan yang dimaksud dengan hamil al Quran adalah hafizul Quran. Maka seorang penghafal Al-Quran itu dalam bahasa para ulama disebut dengan hamil al Quran. Tidak disebut dengan hafiz, hafiz itu istilah sekarang. Ya. Kalau dulu hafiz itu pakai hadis. Ya, kalau kalau cuma kalau eh, penghafal Quran, ya, ya disebut hamilul Quran. Dan hamlun itu artinya adalah sesuatu atau satu beban. Satu beban yang digendong, dipikul. Maka penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamil Al-Quran. Karena orang yang menghafal Al-Quran terbebankan pada dirinya satu hal yang sangat-sangat besar. Satu hal yang sangat-sangat mulia. Yaitu Al-Quran. Dan dia memiliki beban yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Yang bukan penghafal Al-Quran. Kemudian si kita uh, dijelaskan oleh Nawawi ketika menyebutkan itu judul bab dalam kitab Adab Hamalatul Quran. Dia katakan isi pokok mayoritas isi buku ini adalah adab membaca Al-Quran. Yeah. Meskipun judulnya adalah adab hamalatul Quran, adab bagi para penghafal Al-Quran, dan buku ini tidak khusus hanya untuk para penghafal Al-Quran. Ya, karena isi pokok buku ini adalah adab membaca Al-Quran yang ini jadi kebutuhan setiap muslim. Akan tetapi, Allah Ta'ala alam disebut adab hamalatul Quran karena yang paling banyak membaca Al-Quran, yang paling sering membaca Al-Quran, mereka para penghafal Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan dengan bab awal, tadi berkaitan dengan masalah hadis, Eh, tentang hadis doaif, An-Nawawi mengatakan bahasanya para ulama pakar hadis dan yang lainnya membolehkan beramal, yaitu membawakan hadis yang doaif jika itu untuk fadailul amal. Jika itu dalam rangka untuk memotivasi orang untuk melakukan berbagai amal soleh atau menakut-nakuti orang agar menjauhi berbagai amal keburukan. Berkaitan dengan ini di yang kitab yang tahfiknya Abdul Qadir Arnaud, maka belum memberikan catatan ya, ya, di kitab kuning ya, itu ada. Dikatakan ya, ulama hadis yang membolehkan beramal dengan hadis yang taif, yaitu menyampaikan hadis yang taif untuk memotivasi amal, maka itu dengan cara baiknya tidak terlalu parah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis gaib tersebut memiliki dasar pendukung hadis tersebut. Semacam hadis tersebut tercakup dalam sebuah kaidah umum atau dalam sebuah ya, atau tercakup di bawah dalil umum atau kaidah umum. Syarat yang ketiga, ketika e, mengamalkan hadis tersebut tidak ada keyakinan kalau itu adalah sabda Nabi akan tetapi keyakinan itu adalah untuk hati-hati. Seandainya memang benar semacam itu, pahalanya semacam itu, ya maka alhamdulillah. Seandainya tidak, ya, tidak ada apa-apa. Itu yang dimaksud. Ha? Keyakinannya adalah untuk hati-hati dan tidak diyakini itu sabda Nabi. Ini syarat uh, yang ditetapkan oleh ulama yang membolehkan untuk membawakan hadis lemah untuk memotivasi sebuah amal soleh. ya. Maka ini dibolehkan oleh sebagian ulama, namun dengan tiga syarat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al Asqalani dan di sini dikutip oleh uh, eh, pentahqiq yaitu Abdul Qadir al Arnaud. Arnaud itu maknanya adalah uh, eh, Albania. Ya, Arnaud itu Albania. Dan perlu diketahui bahasanya saya Muhammad Nasrud Al Albani itu dulunya saya Muhammad Nasrud Al Arnaud. Akan tapi kemudian ada orang yang memberikan saran untuk uh, mengganti dengan Al Albani, Albania. Kemudian uh, beliau mengambil saran tersebut sehingga beliau dan akhirnya beliau terkenal dengan Al Albani. Al Albani dengan Al Arnaud itu sama saja. Arnaud ya Albani, Albani ya Arnaud. Maka beliau adalah orang Albani Abdul Qadir atau Su'aib Al-Arnaud, artinya Su'aib orang Albania dengan Abdul Qadir Al-Arnaud, artinya ya Abdul Qadir orang Albania. Maka kalau ada tiga syarat yang diberikan oleh ulama yang membolehkan membawakan hadis gaib untuk memotivasi amal. Yang pertama dalam daifnya tidak terlalu parah. Ya. Mau daif, daif yang ringan. Dan ini tidaklah diketahui kecuali oleh pakar hadis. Nah, ataupun orang awam tidak bisa misalkan ini daif yang ringan atau daif parah. Ya. Tidak tahu. Kemudian syarat yang kedua, hadis yang daif tersebut tercakup di bawah kaidah umum. Misal, ada hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Kemudian atau ada hadis sahih yang menunjukkan, terdapat hadis sahih yang menunjukkan kalau sholat duha adalah dianjurkan. Kemudian terdapat hadis Sahih yang tidak parah yang isinya tentang keistimewaan dan keutamaan sholat duha. Nah ini hadis ini boleh disampaikan. Karena Amal sholat duha itu tercakup eh, termasuk dalam dalil umum ya, yang sahih. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu eh, motivasi untuk beramal dengan sebuah amal misalnya salat duha karena hadis yang baik, maka dia tidak boleh berkeyakinan bahasanya hadis baik tersebut benar-benar sabda Nabi. Namun ketika seorang itu tahu motivasi tergerak hatinya untuk melakukan satu amal berdasarkan hadis yang baik, yang keadaannya demikian tadi di dalam hatinya terdapat keyakinan yang di, keyakinan yang dia miliki dalam hatinya adalah kehati-hatian. Maksudnya dia berharap ya kalau memang ini benar-benar memang mati mengatakannya ya alhamdulillah kita dapat pahala tersebut akan tapi jika tidak kok ternyata itu bukan tidak benar semacam itu ya sudah kan ini kan juga amal yang masuk amal yang disyariatkan sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang lain yang sahih itu yang dimaksud dengan diyakini nah, uh, diyakini sebagai bentuk kehati-hatian dan tidak diyakini sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ingat uh, ulama yang eh, membolehkan untuk membawakan hadis yang dhaif dalam rangka untuk memotivasi amal ya, yang dikatakan oleh An Nawawi tadi ini bukanlah satu hal yang disepakati oleh seluruh ulama uh, tidak seluruh ulama berpendapat demikian sebagian ulama berpendapat ya, dalam masalah memotivasi beramal sekalipun itu tetap juga harus hadis yang minimal adalah hasan ini adalah pendapat sebagian ulama, uh, pendapat uh, Ibnu Hazm, pendapatnya Bukhari, dan juga Muslim, ya, uh, dan para ulama yang lainnya. Dan inilah yang dipilih oleh uh, banyak para ulama sekarang, semacam Al-Albani rahimahullah ta'ala, di Muqaddimah uh, Jami' Sahih atau ya di Muqaddimah Jami' Sahih, Sahih Jami' Sahih Akan tetapi seandainya kita katakan kepada orang yang e, mengambil pendapat yang pertama, ingat bahasanya pendapat pertama yang membolehkan untuk membaca hadis baik dalam rangka untuk memotivasi amal itu mereka membolehkannya bersyarat. Dan jika syarat ini diperhatikan, maka hampir-hampir tidak ada perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Yaitu pendapat yang melarang membahkan hadis yang baik secara mutlak. Nah, jika syarat ulama yang membolehkan pemakaian atau penyampaian hadis baik ini dipersyarat dan perhatikan Hampir-hampir tidak akan terjadi perbedaan ya, antara dua pendapat ini. Karena tiga syarat yang disampaikan Ya. Tadi ini menunjukkan bahasanya orang yang menyampaikan dan beramal dengan hadis yang baik baik orang yang menyampaikan ataupun orang yang disampaikan, orang yang berdakwah dan uh, pembicara ataupun orang yang mendengar, semuanya paham kalian yang baik. Sehingga semuanya ketika beramal, termotivasi untuk beramal dengan hadis tersebut, mereka tidak keyakinan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika orang tidak tahu melindas baik, maka apa? Maka akan diyakini bahasa ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal bukan. Dan ulama yang membolehkannya pun mempersahatkan tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya sekedar tahu kalau itu hadis baik, harus tahu kalau hadis tersebut doifnya ringan. Ya. Tidak doif yang parah, tidak kelemahan yang parah. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, menjelang bulan Ramadan akhir-akhir ini berkembang tradisi SMS bernuansa pantun atau puisi yang mengungkapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa dan seterusnya. Plus mohon maaf lahir dan batin. Bagaimanakah sebaiknya menanggapi SMS tersebut? Pertama untuk uh, eh, SMS berkaitan dengan ucapan selamat, ya, maka tahniah, tahniah atau ucapan selamat itu adalah perkara yang mubah oleh karena itu, maka boleh-boleh saja ya, orang berkirim SMS dan mengucapkan selamat berpuasa. <clears throat> maka penilaian Ramadan dan seterusnya. Itu hukumnya boleh karena ini adalah perkara ubah. Adapun uh, permasalahan mohon maaf sebelum bulan Ramadan tiba, maka uh, ucapan maaf yang lebih tepat adalah Diucapkan ketika seorang itu memiliki salah khusus dengan seseorang, maka itu adalah maaf yang serius dan maaf yang sungguhan dan bukan sekedar formalitas. Adapun maaf di uh, yang disampaikan oleh banyak orang di awal Ramadan atau di akhir Ramadan itu semua adalah maaf ma yang formalitas saja. Ya, yang mengucapkan maaf juga formalitas, yang memberi maaf juga formalitas saja. Maka tidak ada nilainya. Jadinya tidak ada nilainya. Apakah hadis yang menerangkan tentang pahala amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahala amalan wajib di bulan yang lainnya? Dan amalan yang wajib dilipat gandakan yaitu tepatnya 70 kali. Ada hadis tentang masalah ini dalam sebuah hadis panjang yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi. Dan hadis panjang ini juga berisi tentang pembagian Ramadan menjadi tiga bagian. Awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah marfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan boleh diketahui, hadis ini adalah hadis yang taif. Ya. Hadis panjang, sahabat Salman yang menceritakan uh, khutbah Nabi SAW Wasallam di akhir bulan Syaban. Dan hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Bahkan diisyaratkan lemahnya oleh Eh, periwayat hadis ini yaitu Ibnu Khuzaimah. Nah, beliau membahkan hadis ini dan mengatakan insoha. Jika memang hadis ini sahih. Selain membaca Al-Quran, amalan apa yang perlu sekali untuk ditekankan di bulan Ramadan? Di antara amal yang ditekankan untuk di bulan Ramadan, selain membaca Al-Quran, nah, untuk orang yang mampu, umroh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ah, al umrah fi Ramadan kahajatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebagaimana berhaji bersamaku. Demikian pula di antara amal yang ditekankan dalam bulan uh, Ramadan uh, adalah uh, berinfak dan bersedekah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang biasa oleh Firmiri, namun hadis yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairu sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Tapi sini dhaif akan tapi maknanya benar. Uh, demikianlah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan maka beliau sangat dermawan bahkan para sahabat mengatakan lebih dermawan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Jadi antara amal yang ditekankan di bulan Ramadan adalah sholat malam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu allahu taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat uh, eh, uh, eh, di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan dihapuslah dosa-dosanya yang lewat. Ya. dan ulama sepakat yang dimaksud dengan mankoma Barang siapa yang berdiri dan sholat di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Maknanya maksudnya tidak sesuatu sholat dengan sepakat ulama. Apakah hadis yang baik dalam fadil amal dapat melahirkan amal tertentu? Contoh kita diperintahkan berpikir setiap saat, Kemudian dengan hadis ta'if kita bisa melakukan pikir dengan kaifiyah tertentu. Maka kalau kaifiyah tertentu yang ini cuma dasarnya hadis ta'if maka ini tidak bisa ditetapkan. Kaifiyah tertentu cuma dasarnya hadis yang ta'if ya itu tidak bisa jadikan landasan. Akan tetapi yang dimaksud dengan uh, hadis yang baik, yang ringan kelemahannya itu bisa dijadikan sebagai motivasi beramal adalah Tadi cuma ini sudah ada dalil yang sahih menunjukkan amal ini masuk. amal ini disyariatkan, kemudian terdapat hadis yang baik, yang ringan kelemahannya, yang memotivasi dan menyemangati orang untuk melakukan amal tersebut. Apakah doa Allahumma inna ka'afun tuhibul afa fa'afu'ani dibaca setiap hari atau malam-malam terakhir saja? Bacaan ini ini Nabi sabdakan setelah ada pertanyaan dari Aisyah radhiallahu anha yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, jika saya menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Maka Nabi mengajari untuk mengucapkan Allahumma innaka ka'afun tuhibul afa faafu anni. Oleh karena itu yang lebih tepat, bacaan ini dibaca di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Bolehkah seorang muslimah selalu sholat tarawih berjamaah setiap malam? Jawabannya boleh. Ya. Asalkan keluar dari rumah dengan beradab dengan adab Islam. Bagi perempuan yang keluar dari rumah, tidak ya, buka-buka aurat, menutup aurat dengan baik, tidak uh, ya, berwangi-wangi, ya. dan dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Ya. Begitu imam salam selesai, segera pulang. Tapi lagi di zaman Umar, uh, Umar menetapkan seorang imam khusus untuk mengimami jamaah sholat raweh perempuan. Apakah sholat witir memakai Al-Fatihah karena masjid dekat kos saya tidak pakai Al-Fatihah? Al-Fatihah atau istitah? Ya, mungkin yang dimaksud adalah apakah sholat witir memakai doa istitah kalau nggak pakai sholat al-fatihah, sholat al-fatihah ya, sholatnya tidak sah. Eh, kalau yang ditanyakan adalah apakah pakai doa istita ataukah tidak, maka doa istita itu uh, amal yang dianjurkan, tidak wajib dan bukan rukun sholat. Maka seandainya tidak ada, maka tidak membatalkan sholat. Saya ragu tentang sholat tahajud yang dilakukan sementara sudah melakukan sholat taraweh. Apakah dalil tentang hal ini? Uh, apakah dalil tentang hal ini? Yang saya pernah tahu dalilnya adalah hadis yang menyebutkan saya sholat malam itu dua rakaat dua rakaat, artinya jumlah rakaatnya tidak terbatas. Tetapi menurut saya dalil ini menunjukkan tata cara sholat malam uh, bukan batasan jumlah rakaat. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama tentang adakah batasan sholat malam ataukah tidak. Adakah batasan jumlah rakaat untuk sholat malam ataukah tidak. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan salat malam itu tidak ada batasan maksimal rokaatnya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah yang memilih pendapat jumhur adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan yang intinya Siapa yang beranggapan bahasanya sholat malam itu punya batasan rakaat tertentu 11 ataukah 20 yang tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang dari itu, hati khatibun. Maka dia adalah orang yang keliru dan orang yang memiliki pendapat yang keliru. Dan jalan jumlah ulama sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh penanya, disampaikan oleh penanya, dan ini adalah uh, eh, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang bertanya, wahai Nabi, uh, bagaimana sholat malam itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul laili matna matna. Faida khasya ahadukum subha falyutir biwahidatin tutiru maqatul salat atau kau qala sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, ya, dua rakaat salam, dua rakaat. Jika salah satu kalian khawatir uh, sholat subuh tiba, maka adalah dia berwitir uh, dengan satu rakaat sebagai witir untuk sholat malam yang telah dia kerjakan. Dan orang ini adalah orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak tahu uh, bagaimanakah sholat malam. Ini adalah jawaban Nabi untuk sebuah pertanyaan. Jika dianggap jika dianggap bahasanya hadis tersebut cuma membahas tentang tata cara sholat, dan tidak membahas tentang jumlah sholat, maka perhatikan. Bahasanya orang ini tidak tahu tentang tata cara sholat malam. Jika dia tanya. Jika dia tidak tahu tata cara sholat malam, maka termasuk yang tidak dia ketahui adalah batasan sholat malam. Ya, ya rakaat maksimal sholat malam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan kepada ini kamu sholat sholat sholat malam dua rakaat dua rakaat salam sampai angka sekian. Kalau dianggap dia ya ini adalah cuma bertanya tentang tata cara salat malam, maka jika dia tidak tahu tata cara salat malam, maka tentu kata jumhur ulama, dia tidak tahu jumlah rakaat salat malam. Sehingga kalau memang itu di situ memang ada batasan jumlah maksimal rakaat salat malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mengajari orang ini karena orang ini mau beramal, ya mau beramal mengerjakan sholat malam dan dia belum tahu tata caranya. Maka tentu sekalian nanti akan sampaikan batasan maksimal kamu sholatnya bolehnya cuma maksimal sekian. Namun nanti tidak jelaskan dan kaidah usul fikih mengatakan ya <clears throat> takhirul bayat an waktil hajah la juz. Tidak boleh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunda penjelasan pada saat sedang dibutuhkan. Orang ini adalah orang yang bodoh, yang bertanya kepada Nabi Nuh orang yang bodoh, tidak tahu tentang salat malam. Maka dia tidak tahu tentang tata cara salat malam, dua rakaat dalam ataukah yang lainnya, maka demikian juga dia tidak tahu jumlah maksimal rakaat salat malam. Dan Nabi tidak memberikan penjelasan, maka ini menunjukkan tidak ada batasan maksimal untuk salat malam. Dan memang sebagian ulama memberikan pendapat Eh, pendapat yang kedua tentang masalah ini, uh, rakaat salat malam itu ada batasan maksimal. Ada batasan maksimal untuk salat malam yaitu 11 atau 13 rakaat. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama dan di antara ulama sekarang yang memilih pendapat ini adalah Sayyid Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah taala bahkan dia membid'ahkan ya, jumlah rakaat salat malam yang lebih dari angka tersebut namun yang tepat, masalah ini bisa termasuk sunnah dan bid'ah. Ya. Masalahnya adalah masalah istihadi dan bukan masalah sunnah dan bid'ah. Bahkan yang lebih tepat adalah pendapat jumhur dan mayoritas para ulama. Ada pun berdalil dengan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi tidak lebih dari 11 rakaat, maka berdalil dengan hadis ini kurang tepat. Ya, kalau itu menunjukkan batasan maksimal Buktinya di riwayat yang lain Aisyah mengatakan salat malamnya Nabi 13 rakaat. Di riwayat yang lain Aisyah sendiri mengatakan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Maka hadis 11 rakaat uh, Bukhari Muslim tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan batas maksimal. Apa yang harus dilakukan jika ketinggalan sholat taraweh dua rakaat bersama imam? Dan apakah bacaan istitah harus dibaca setiap kali sholat taraweh ataukah hanya pada pertama saja. Pertama bacaan iftitah dibaca pada setiap kali sholat. Ya. Misalnya ini uh, sholat tarawihnya mungkin yang ditanyakan empat rakaat salam, empat rakaat salam. Maka pada empat rakaat yang kedua juga membaca doa iftitah, namun hukumnya dianjurkan dan bukan wajib. Kemudian bagaimana ketika ketinggalan sholat taraweh dua rakaat bersama imam. Misalnya salatnya empat rakaat, di ketinggalan baru dapat uh, dua rakaat, maka <clears throat> jika memungkinkan dia uh, tambah setelah salamnya imam, ya, dia salat dengan agak ringkas, bisa cuma surat Al-Fatihah saja yang wajib-wajib sambil yang rukun-rukun sehingga dia bisa mengikuti imam pada giliran berikutnya. Saya seorang pemuda yang terkenal pengajian teman-teman lama saya SMA banyak yang nggak perhatian terhadap agama. Hmm, yang sekarang masih banyak berinteraksi dengan saya, mohon nasihat agar tidak malas beribadah. Maka nasihatnya jelas, kurangi intensitas dengan teman-teman yang jauh dari pengajian. Karena kata pepatah Arab, sahih, <clears throat> sahih. Sahih, sahih. Sahabat itu nyeret orang yang jadi sahabatnya. Ketika orang itu temannya adalah teman orang-orang yang malas untuk beribadah, maka orang akan terseret untuk ikut-ikutan. <clears throat> Sebagaimana juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ah, ala sini khalilihi." Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka Islam dan tidak tergantung teman dekatnya. Bagaimanakah dengan amal di dalam Islam? Orang itu bisa berpindah akidah, berpindah keyakinan, disebabkan teman dekat, maka orang bisa berpindah keadaan dari orang yang taat beragama menjadi orang yang jauh agama juga karena teman. Ada yang berkata bahwasanya setan akan dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Bukan hanya ada yang berkata, bahkan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tidak bisa berhenti juga? Karena kambing hitam maksiat itu bukan hanya setan. Jangan timpakan semua maksiat kepada tanggung jawab setan. Banyak apa untuk terjadinya maksiat. Pertama adalah godaan setan. <clears throat> Yang kedua adalah anapsu jiwa manusia. Jiwa manusia itu memang pada asalnya mendorong orang untuk berbuat maksiat. Inna nafsa amaratun pisu. Sesungguhnya nafsu itu Jiwa manusia itu dorongannya adalah berbuat keburukan. Maka boleh jadi setan tidak menggoda, namun nafsunya yang mengajak untuk berbuat maksiat. Yang kedua adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Orang yang sudah tradisinya uh, keluar rumah tidak berjilbab, misalnya perempuan, perempuan keluar rumah biasanya tidak berjilbab. Maka meskipun bulan Ramadan ya tidak untuk tiba-tiba berjilbab. Karena memang biasanya tidak berjilbab. Ya, biasanya tidak berpakaian atau berpakaian namun telanjang. Hah? Ya maka ya karena itu jadi kebiasaan otomatis meskipun tahu macam-macam tapi itu sudah telanjang lagi. Nah, meskipun ini bulan Ramadan. Karena jika sesuatu itu telah menjadi kebiasaan, maka sulit untuk dihindari. Karena Eh, karena sesuatu menjadi kebiasaan itu akan sesuatu, menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Ya. Karena itu telah menjadi watak. Ya. Sebagaimana kata pepatah Arab yang dikutip oleh Syekhul Islam tidak di Kitab Suratul Mustaqim, al tapi aton tania, Sesungguhnya kebiasaan itu adalah watak kedua setelah watak asli. Kalau orang itu punya watak, wataknya dermawan, maka dermawan itu mudah. Dan orang itu bisa punya watak juga. Meskipun aslinya bukan wataknya ketika dia membiasakan diri. Membiasakan diri dengan melakukan satu amal, maka akhirnya jadi watak sehingga mudah untuk melakukannya. Apakah benar terjadi khilaf ulama dalam hukum sholat duha? Benar. Ada khilaf ulama dalam masalah hukum sholat duha. Ada empat pendapat ulama dalam hukum sholat duha. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'an. Yang pertama mengatakan sholat duha ghairu masro. Ya, tidak ada sholat duha itu. Ya. Sholat duha itu tidak dituntunkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Di antaranya adalah, di antara ulama salaf adalah Ibnu Umar. Rasulullah Anhumah. Kemudian pendapat yang kedua. Uh, sholat duha itu disyariatkan kadang-kadang. Dan tidak boleh dirutinkan. Yang ketiga, sholat duha itu disyariatkan jika ada sebab. Jika tidak ada sebab, ujuk-ujuk sholat duha, apa ujuk-ujuk bahasa Indonesia Oh, tiba-tiba orang itu sholat duha, nah, maka ini tidak ah, diperkenankan. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat jumhur ulama, sholat duha itu masuk secara mutlak. Pendapat empat, pendapat ulama tentang sholat duha. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan sholat duha itu masuk secara mutlak. Artinya boleh dirutinkan. Apakah niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa? Jawabannya iya. Niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa. Jadi orang yang ketika uh, waktu uh, batal puasa atau waktu buka telah tiba, uh, ada di jalan tidak ada apa-apa yang dimakan, gimana berbukanya dia dengan niat berbuka maka dia berbuka karena ukon ukon puasa yang pertama dengan niat ukon puasa pertama niat yang kedua apa kita menahan diri dari berbagai pembatal puasa bagaimana karena jatuh sab seorang muslimah yang gagal nurdir entok pakai cadar pertanyaannya kok gagal nurdir entok pakai cadar siapa nurdir entok pakai cadar ada beberapa muslimah yang diintimidasi dan diintegrasi di kampungnya. yang pertama, setahu saya Nurdin Abtok nggak pernah bercadar. Mungkin istrinya atau bukan istrinya berjaga. Maka jawabannya, ya, kita katakan kepada orang yang minta dan diminta untuk kita ajak berpikir baik-baik, ya, kita lihat Ketika memang ada sebagian perempuan bercadar itu adalah pendukung teroris, akan tapi bukan semua, tidak mesti maknanya semua perempuan yang bercadar itu pendukung teroris. Ya, sebagaimana kita katakan, sebagian perempuan yang tidak bercadar itu pelacur. Nah, namun tentu tidak kita katakan semua perempuan yang tidak belajar, tidak bercadar itu pelacur. <clears throat> Kalau dia mau kemudian memberikan apa uh, hukum uh, uh, membuat uh, eh, kuning general, semua perempuan yang bercadar itu uh, istri teroris dan pendukung teroris, bolehkah kita membuat kesimpulan semua yang tidak bercadar itu pelacur karena saya jumpai ya, sebagian perempuan yang tidak bercadar itu pelacur. <clears throat> kan telah kita katakan ketika dijumpai sebagian lelaki yang berjenggot itu teroris, ya, maka kita katakan sebagian orang laki-laki yang tidak berjenggot itu pautal. Apakah kemudian kita katakan semua orang yang tidak berjenggot berarti pautal? Nah, kan tidak. Kalau tidak, kalau di sini tidak, di sana juga harusnya tidak. Kalau cuma uh, yang benar, sebagian orang tidak berjenggot pautal ya. begitu juga kita katakan sebagian lelaki yang berjenggot teroris. Oh tidak semua ya, tidak berjilbab itu pelacur. Ya sudah. Kalau memang tidak semua eh, perempuan yang tidak berjilbab dan bercadar itu pelacur, ya maka tidak semua perempuan yang bercadar itu pendukung teroris. Bagaimana cara mengatur waktu untuk dekat dengan Al-Quran karena banyak pengajian? Saya kesulitan mengatur waktu sedangkan di siang hari banyak urusan dunia sehingga mengurangi konsentrasi untuk bersama Al-Quran. Datanya adalah ya untuk pengajian-pengajian yang uh, orang itu menyesuaikan kebutuhannya. Mungkin ada beberapa pengajian yang uh, bisa dikurangi untuk uh, untuk memberikan menyisikan waktu untuk bersama Al-Quran. Boleh jadi juga solusi yang kedua adalah dengan mungkin membawa Al-Quran, e, meletakkan al musab Al-Quran di sakunya, sehingga ketika e, mungkin di siang hari, waktu kosong, luang, atau waktu yang lain kosong, maka kita bisa mengeluarkan musab Al-Quran, kemudian membacanya. Bolehkah memberi nama dengan nama Habibur Rahman? Ini penulis ayat-ayat cinta. <laughs> Ya pada asalnya uh, nama ini insya Allah tidak masalah seorang dikatakan sebagai Habibur Rahman karena semua orang beriman Allah cintai, semua muslim Allah cintai. Tentang waktu sholat subuh yang benar. Waktu sholat subuh yang benar cuma satu jawabannya, ketika fajar sholat terbit. Tidak ada jawaban yang lain kecuali itu. Cuma, nah, kapan waktu fajar sholat itu terbit? Maka pada asalnya sebagaimana pernah kita bahas mengikuti kajian Al-Irsyad dalam Itiqah, bahasanya boleh menggunakan hisab untuk menentukan uh, jadwal waktu sholat bil ijma. Dalam sepakat, waktu sholat itu bisa ditentukan dengan ilmu hisab, ilmu falak. Yaitu ijma sebagaimana dikatakan oleh Al-Qarafi Al-Maliki. Oleh karena itu, maka yang jadi apa pada dasarnya uh, nah, jadwal sholat itu jadi rujukan. Pada asalnya itu jadi rujukan, kecuali terdapat bukti, terdapat penelitian, terdapat, eh, terdapat argumen yang meyakinkan kalau jadwal tersebut eh, keliru dan meleset. Maka ketika itu, maka ya uh, tidak perlu menjadikan jadwal Eh, jadwal sholat, bagikan kitab suci yang harus dimuliakan. Yang tidak menerima kritik dan tidak menerima koreksi. Maka bisa saja dikoreksi dan diperbaiki. Namun tentu dengan alasan yang bisa diterima, dengan bukti dan fakta yang jelas. Atau sebelumnya ada yang terlewat berkaitan dengan masalah sholat malam setelah uh, setelah sholat taraweh, maka Menurut ulama yang mengatakan sholat raweh, sholat malam itu ada batasan maksimalnya, tetap boleh sholat di tengah malam. Meskipun sudah sholat raweh. Ya. Kenapa? Karena diniatkan sholat mutlak. Ya. Maka boleh sholat mutlak itu waktunya bebas asalkan bukan waktu terlarang. Maka orang sudah sholat raweh, ya, dan dia berpendapat bahasanya sholat malam itu ada batasan maksimalnya, maka di tengah malam dia bisa bangun dan dia berniat sholat sunnah mutlak di malam hari. Sedangkan menurut ulama yang pendapat jumhur ulama yang tidak ada batasan maksimal, maka jelas boleh sholat uh, di tengah malam dengan niat sholat malam. Boleh kapan kapan sholat fajar di kota dan sampai kapan batas waktunya? Sholat kopiah subuh bagi orang yang rutin melakukannya maka boleh dipotong. Dan waktu kodoknya ada dua. Pertama waktu boleh, yang kedua waktu dianjurkan. Waktu boleh untuk kodok kopiah subuh adalah setelah selesai sholat subuh. Berdasarkan sunnah takdiriyah. Berdasarkan perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu yang abdul adalah waktu duha. Sebagaimana berdasarkan sunnah kauliyah. Berdasarkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Bagaimanakah orang sholat di masjid yang masjid tersebut ikut jadwal imsakiyah, padahal itu salah, tapi ia masih ragu bimbang waktu mana yang harus dia ikuti. Pertama, satu hal yang perlu diperhatikan, ulama ijma jika orang itu masih ragu-ragu waktu itu masuk atau belum, maka sholatnya tidak sah. Sholat itu sah ketika orang itu yakin waktu sholat sudah tidak. Baik sholat subuh, sholat duhur, ataupun sholat yang lainnya. Ketika seorang itu masih ragu-ragu jangan-jangan waktu belum belum tiba, maka sholat yang dikerjakan dalam kondisi ini adalah sholat yang tidak sah bil ijma dengan sepakat ulama. Oh ini sholat uh, Ambillah yang dia ya-, yakini dan dia mantepi. Kalau dia kemudian telah merasa mantep bahasanya jadwal yang ada keliru, dia tinggalkan jadwal yang ada dan uh, lakukanlah sholat pada waktunya yang tepat dan waktunya yang dia yakini adalah waktunya. Bagaimana kalau orang tersebut jika mengkodok sholat sunnah fajar tapi dia ragu dalam arti ia tahu sholat subuhnya tidak tepat karena tahu ilmu dan di tengah sholat ia ganti niat menjadi sholat subuh. Jika pertanyaannya maksudnya adalah awal yang awalnya adalah niat Qobliyah subuh, kemudian di tengah-tengah dia niat subuh, maka dua-duanya tidak sah semua. Nah, dua-duanya tidak sah semua. Karena ubah niat dalam sholat itu ada tiga macam. Pertama muayyan ke muayyan. Kedua adalah muayyan ke mutlak. Yang ketiga mutlak ke muayyan. Jika orang itu niatnya sholat itu adalah uh, muayyan ke muayyan, tertentu ke tertentu, maka dua-duanya tidak sah. Ada orang yang niat uh, orang yang niat sholat uh, sholat dia subuh, kemudian setelah itu dia berubah jadi niat subuh. Maka ini tertentu kepada tertentu, maka dua-duanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah uh, mutlak ayat. Ada orang yang sholat mutlak, dia tidak berubah, dia tentukan niatnya, oh saya mau kebeliah duhur misalnya. Awalnya niatnya sholat sunat mutlak. Kemudian dia berubah niatnya di tengah jalan menjadi kopiah subuh. Ya. Maka ini tidak sah. Yang ketiga, muayyad kepada mutlak. Ini sah. Orang niatnya sholat kopiah subuh. Atau orang niatnya sholat kopiah zuhur. Di tengah jalan, kemudian dia pindah, dia turunkan. Oh, saya tak sholat sunnah, mutlak saja. Atau orang niatnya mau sholat zuhur masuk ke masjid dikira sudah sholat. Nah, ini sudah jam satu dinilai sudah bubar kosong akhirnya niat sholat dulu Ketika dia dapat satu rakaat tiba-tiba datang sholat dua azan. Oh ini baru azan. Padahal masih sanya dulu. Maka kemudian dia turunkan niatnya dari dulu kepada sholat sunnah mutlak hukumnya boleh dan sah. Kenapa? Karena setiap muayyan itu masjid mengandung mutlak. Kemudian ketika dia hilangkan mutlaknya, maka jadilah dan eh, ketika dia hilangkan muayyan, maka jadi mutlak. Kalau orang itu niat sholat duha, maka pertama dia niat sholat. Semata-mata sholat, kemudian dia tambahi dengan niat, sholatnya adalah sholat duha. Ketika duhanya dia hilangi, maka masih ada niat, yaitu apa? Semata-mata sholat. Dan ini niat mutlak. Maka statusnya sah ya jika muayyan turun ke mutlak ya maka itu tiga pembagian perpindahan niat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala kita ingin melaksanakan sholat tahajud setelah selesai sholat tarawih, apakah kita menunda sholat witir pada sholat tarawih? Karena ada dalil yang menunjukkan tidak ada witir dalam satu malam. Jawabannya, dia bisa sholat witir di awal malam, kemudian ketika akhir malam dia sholat tanpa perlu berwitir lagi. Dengan itu dia mengamalkan hadis tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hadisnya apa? Tidak ada dua witir dalam satu malam. Bukan tidak ada witir dalam satu malam. Namun tidak ada dua witir dalam satu malam. Cara yang kedua, ketika dia ikut witir bersama imam, dia niat bukan witir namun niat genap. Jika dia tidak ingin witir di awal malam, ya, maka ketika imam berdiri untuk sholat witir, maka dia berniat ikut, ikut imam dia niat benar. Maka dengan itu, maka dia tetap sholat bersama imam sampai imam selesai, dan dia belum witir di awal malam. Ya. Maka ketika imam salam, dia tambahi satu rakaat lagi. Ya. Ketika imam salam maka dia tambah satu rakaat lagi sehingga salatnya adalah salat yang genap dan dia belum witir dan dia tetap salat bersama imam sampai selesai. Demikian penjelasan saya Muhammad Yusuf ini kisahul mumti. Maka ada dua cara yang bisa dia lakukan. Cara yang terbaik yang dilakukan. Yang pertama, salat witir bersama imam. Yang kedua adalah berniat salat genap pada saat imam ha, ah, mau melaksanakan uh, salat witir. Uh, dan sebelum diakhiri, uh, ada pengumuman sangat sayang sekali untuk besok pagi kita libur sehari. Dikarenakan saya sudah menyanggupi jadwal 6 bulan yang lewat dan ternyata adalah jatuhnya besok pagi. ya, maka untuk besok pagi kita libur dan kita uh, bertemu lagi di pagi berikutnya. Demikian wassalamualaikum ala wabarakatuh. وصحبه وسلم وتعالى عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك